Baik kehidupan kita secara luas yaitu dalam bernegara ataupun kehidupan kita dalam lingkup yang kecil dalam rumah tangga atau kehidupan kita sendiri semua tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi fasilitas yang kita butuhkan. Oleh karena itu, semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukrullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu doa yang sangat baik untuk kita selalu mengulang-ulanginya baik di pagi hari ataupun di petang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk di waktu pagi asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinil wa ala dinina alladhi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang ketika aku memasuki di waktu pagi atau di waktu sore amsaitu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur itu doa dari hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Ya Allah, aku telah memasuki waktu pagi. Tidak ada satupun nikmat yang engkau berikan atau nikmat melalui salah satu dari makhlukmu ya Allah faminka wahdak melainkan itu murni dari engkau semata la syarikalak tidak ada syarikat bagimu falakal hamdu walakas syukur maka untukmu ya Allah hanya kepadamu segala puji-pujian itu dan syukur yang setinggi-tingginya Naam, di waktu sore kita mengucapkan Allahumma ma amsabi bin ni'matin min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur Ya Allah aku memasuki di waktu sore tidak ada satupun nikmat darimu atau melalui makhlukmu ya Allah melainkan itu murni dari engkau yang tidak ada syarikat bagimu ya Allah dan hanya kepadamu segala puji-pujian dan syukur maka barakallahu fikum sepantasnya kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk membasahi lisannya dengan syukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukurullah. Segala puji hanya milik Allah dan syukur yang setinggi-tingginya kita curahkan. Kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pada malam yang berbahagia ini kita dianugerahkan oleh Allah taala nikmat yaitu nikmat untuk berjumpa bermajelis karena semata-mata menginginkan mencapai keridhaan Allah karena murni perjumpaan pertemuan untuk mendapatkan mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan khususnya pada malam ini adalah kita berkumpul dalam rangka kebaikan dalam mewujudkan syariat Allah Ta'ala yaitu akad nikah perkawinan dua mempelai kaum laki-laki dan perempuan yang merupakan syariat Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita semua menghafalkan ayatnya di dalam Al-Qur'an Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun yaitu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah ciptakan dari diri-diri kalian sendiri yaitu istri-istri agar kalian berbahagia dengannya tinggal bersamanya dengan mawaddah warahmah dengan kasih sayang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun bagi kaum yang mau berfikir nah maka ini adalah merupakan kebaikan yang wajib kita syukuri yaitu salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah taala mempertemukan dua insan yang berbeda dari kaum lelaki dan perempuan untuk kemudian disatukan menjadi sebuah kehidupan yang baru dalam sebuah rumah tangga yang semua itu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan Bani Adam untuk menjaga keturunan manusia agar aktivitas mereka di muka bumi ini terus berlanjut sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula tujuan yang paling utama dari semua itu adalah dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai takwa Allah. Pertemuan dua insan yang berbeda ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya untuk saling tolong menolong di dalam menegakkan agama Allah. Walhasil ma'asyur muslimin, saya kembali bahwa kita semua tidak lepas dari nikmat Allah yang wajib kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Tidak sebaliknya, yaitu kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, kita pun jarang untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan tidak pernah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah ma'asyarul muslimin wal muslimat yang saya muliakan dan semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita pada malam ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi yaitu terkait dengan kedudukan solat di dalam syariatul Islam dan bahaya meninggalkannya. Perkara yang kita semua telah mengetahui di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yaitu tentang rukun-rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wa haji baitillahil haram bahwa Islam itu dibangun di atas lima asas lima pondasi yang pertama syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang kedua menegakkan sholat yang ketiga menunaikan zakat yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima berhaji bagi yang mampu. Ini istata'ta ilahi sabila. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan posisi salat pada posisi yang kedua dari lima rukun salat. Ya, yang namanya rukun kita sudah paham semuanya. Kalau kita tinggalkan, maka pasti sesuatu itu tidak sah. Batal. Itu namanya rukun. Dan tidak bisa diganti, dijabar. Kecuali harus didatangkan kembali. Tidak bisa diganti seperti ketika kita meninggalkan kewajiban dalam sholat diganti dengan sujud sahwi tanpa harus melakukan kembali kewajiban yang kita lupa atau yang kita tinggalkan tadi. Bisa diganti dengan sujud sahwi. Cukup. Beda dengan rukun, kalau rukun ditinggalkan maka harus dilakukan kembali rukun tersebut kemudian disusul dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya barakallahu fikum. Sehingga salat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, yang di sini menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat di dalam syariat Islam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pada posisi kedua setelah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Syahada la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Ya, yang kita dicipta oleh Allah semuanya karena sebab tauhid. Karena sebab kalimat itu. Bukan saja ciptaan manusia dan jin, tapi ciptaan seluruh alam semesta. Tidak dicipta oleh Allah, melainkan karena kalimat la ilaha illallah. Agar seluruh makhluk yang dicipta Allah, Allah ini beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya manusia dan jin. Dicipta oleh Allah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun ya kemudian mentauhidkan Rasulullah yaitu menyendirikan ikutan dia ikutan kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berislam sehingga dua kalimat ini menjadi ukuran bagi orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat ini sebelum yang lainnya Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, dan sebelum hukum-hukum amalan-amalan syariat yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalimat dari lima rukun Islam yang pertama ini asas dari segala asas, pondasi dari segala pondasi. Ukurannya dua kalimat syahada ini. Mau masuk Islam orang kafir harus mengucapkan ini. Barakallahu fikum. Dan kalau dia hanya dengan hati dan tidak mau mengucapkan, maka tidak sah keislamannya. Dia harus melafatkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baru dia sah masuk Islam, baru berlaku padanya kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang lainnya. Dari sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Perhatikan ma'asyarul muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan yang kedua dari asas-asasnya Islam ini tadi adalah sholat. Adalah sholat. Ini dalil bahwa kedudukan sholat ini sangat agung dan sangat tinggi dalam Islam. Yang meninggalkannya itu sangat berbahaya. Yang menjadikan dia keluar dari Islam menjadikan dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad Perhatikan, ini juga dalil yang kedua yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat ini dalam syariatul Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Amri al Islam, pimpinannya segala perkara itu Islam, agama Islam. Wa amuduhu as-salat dan tiangnya Islam adalah solat. Tiangnya Islam adalah solat. Wa dharwatu sanamihi al-jihad dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad. Pimpinannya segala perkara adalah Islam. Ya. Islam ini adalah yang menaungi segala perkara. Dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah memisalkannya seperti bangunan, bunyal Islam. Islam itu seperti bangunan Ya. Maka bangunan ini adalah Islam. Ya, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat dan tiangnya bangunan itu adalah salat. Tiangnya bangunan itu adalah salat. Jadi kita bisa bayangkan sebuah bangunan kalau tidak ada tiang maka tidak akan mungkin bisa berdiri dindingnya lebih-lebih atapnya. Tidak mungkin. Dinding bisa berdiri tegak ditopang dengan apa? Tiang-tiang. Ya, tiang-tiang cor. Harus ada. Kalau yang bangun langsung dinding tanpa ada tiang dengan mudah roboh. Ya. Sedikit saja yang menimpanya itu dengan gampang mudah dia roboh dinding tersebut. Tapi ketika dia dilandasi dengan tiang-tiang, maka dia akan kokoh dinding tersebut, lebih-lebih atap itu dia akan bisa menaungi segala apa yang ada di dalam bangunan itu. Dan atap itu juga tegak di atas apa? Tiang-tiang tersebut. Tiang itulah sholat. Kemudian dasarnya, asasnya, pondasinya, cakar ayamnya itu adalah dua kalimat syahadah la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Coba betapa sempurnanya Islam ini. Dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa asas dari bangunan itu adalah kalimat la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Tiangnya adalah salat dan darwatu sanamihi al-jihad puncak yang tertingginya dari bangunan itu adalah atap. Itulah jihad. Jihad fisabilillah. Maksudnya jihad itu amalan yang sangat berat. Yang membutuhkan apa? Pengorbanan bukan harta, waktu saja, pikiran tapi mengorbankan jiwa raga. Mengorbankan roh. Ya, kematian. Oleh karena itu diletakkan dia amalan yang tertinggi adalah jihad karena memang berat. Ya, tidak mudah untuk melakukannya. Orang-orang yang bisa melegakannya adalah ketika asas pondasinya sudah kokoh, tiang-tiangnya kuat, ditambah dengan dinding-dindingnya, lalu dia bisa menegakkan jihad Bisa fisabilillah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ma'asyarul muslimin. Orang-orang yang berjihad, kita lihat hasilnya tidak ada. Bahkan kekalahan demi kekalahan. Kenapa? karena dia tidak menegakkan sesuai dengan tadrij dengan tuntunan syariat Islam melalui tahapan demi tahapannya. Tapi langsung jihad dalam keadaan dia belum memahami akidah yang benar, tauhid yang benar, belum memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Belum menegakkan sholat bahkan. Atau dia tegakkan sholat tapi putus-putus sholatnya. Atau dia tidak tahu tentang sholat itu. Sekedar dia tegakkan. Dia tidak tahu apa makna dan hikmah dari solat itu. Wanasallallahu nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ma'asyarul muslimin. Di sini pentingnya kita memahami Islam dengan baik. Sehingga sebuah rumah tangga akan berjalan dengan baik pula ketika dilandasi dengan syariat Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dalam ayat Al-Qur'an ya, selain Rasulullah tadi seperti bangunan ya, yang kita sudah jelaskan dalam ayat Allah permisalkan seperti pohon yang kokoh. Islam itu seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Alam taro kaifa daraballah alam tarau alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kamathali alam tarau kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama ta'ti ukulaha min kulli hayy Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik yang kokoh. Para ulama mufassirin menjelaskan kalimatun thayyibah adalah kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah itu yang pertama. Ibaratnya seperti pohon yang kuat, asluha sabitun kata Allah, akarnya menancap ke bumi. Menembus ke dalam akarnya. sabitun kokoh. Kalau kokoh akarnya baru bisa cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa far'uha fis sama. Kalau asalnya akarnya tidak kokoh menancap Jangan bermimpi cabang-cabangnya akan bisa tinggi menjulang ke langit. La abadan. Kalau sekejap mungkin. Tetapi dengan begitu mudah dia roboh. Barakallahu fikum. Begitu sempurna Islam, syariatul Islam. Oleh karena itu, saya kembali kepada pembahasan. Jangan kita meremehkan perkara sholat. Kita wajib setelah kita memahami dengan baik asas akar yaitu kalimat syahada la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah baru kemudian kita menegakkan solat di atas asas tersebut maka solat yang seperti ini akan membuahkan hasil yang tahsya anil tanha anil fahsya'i wal munkar Kata Allah Ta'ala bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan berbagai keutamaan-keutamaan sholat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita SAW. Alaihi Semua itu kalau sholat dibangun di atas asas yang kokoh ini tadi. Di atas akar yang kuat. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi dua dalil yang saya sebutkan ini tadi. Permisalan Nabi kita SAW Alaihi bahwa rukun Islam itu lima asas. Dan yang keduanya adalah sholat. Dan sholat itu dimisalkan seperti tiangnya sebuah bangunan. Di sini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya perkara kedudukan Islam di dalam sholat. Tidak boleh kita meremehkannya. Demikian pula dalil yang lain yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat ini yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih barakallahu fikum yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah salatuhu." In saluhat in kanat atau in saluhat saluha jasadu saluha sairu amali Wa in fasadat fasada sairu amali. Awal yang pertama kali seorang hamba dihisap oleh Allah di yaumul kiamah adalah solatnya. Adalah apa? Solatnya. Awal yang pertama kali dihisap oleh Allah di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka seluruh amalannya yang lain mengikut menjadi baik. Jika solatnya buruk, maka seluruh amalannya yang lain pun menjadi buruk. Perhatikan. Subhanallah. Rasulullah SAW menjadikan landasan seluruh amalan itu mengikut kepada solatnya. Dan jangan lupa, pembahasan pertama tadi, solat itu yang dilandasi dengan apa? Asas dan akar yang kokoh itu tadi. Subhanallah. Poin pertama, Syahada la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, solat. Dan seluruh amanah yang lain akan ikut menjadi baik. Karena tidak mungkin seseorang yang betul-betul memahami asas, fondasi, akar tadi dan memahami kedudukan solat ini tadi, melainkan pasti dia akan menegakkan amalan-amalan soleh yang lainnya dengan baik. Pasti. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari kiamat pasti orang yang seperti ini seluruh amalannya akan menjadi baik. Bahkan terkadang amalan yang buruk menjadi baik, berubah menjadi baik. Nah, bagaimana bisa amalan buruk bisa berubah menjadi baik? Karena dua asas tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang, yakni orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dalam suratul Imran, "Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegerah kalian untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu akbar. Surga seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak menginginkan? Di dunia ini saja kita punya rumah yang kecil, namun indah. Ya, villa kecil. Itu sudah membahagiakan luar biasa. Kebahagiaan tersendiri. Karena diberi nikmat oleh Allah berupa rumah, villa yang indah. Pemandangannya baik. Berapa luasnya? Surga ma'asyarul muslimin. Luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Dipersiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa? Allah sebut dalam ayat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفر wastaghfara Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit masih berinfak, lebih-lebih dalam keadaan longgar. Miskin tapi masih bisa berinfak. Lebih-lebih dalam keadaan kaya. Subhanallah. Ini orang yang bertakwa. Orang-orang yang memaafkan manusia, selalu memberi maaf. Tidak dendam, tidak egois. Hanya dia yang mau diikuti maunya. Tidak mau toleransi pada orang lain. Ini sifat egois, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik afina anin nas, al-kadhibin al-ghaidh wal afina anin nas. Menahan amarahnya dan selalu memberi maaf orang lain. Nah, Walhasil barakallahu fikum. Ini orang-orang yang bertakwa disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan di antara ciri-cirinya orang bertakwa itu orang-orang yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Ya, Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah asasnya benar, kokoh, akarnya, solatnya benar, baik solatnya, seluruh amalan yang lainnya ikut menjadi baik. Bahkan terkadang amalan kejelekan yang pernah dia lakukan justru berubah menjadi kebaikan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah. Yang kejelekannya dia diganti menjadi kebaikan. Subhanallah. Begitu indahnya Islam. Begitu sempurnanya Islam. Nah, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, barakallahu fikum, bahwa solat itu menjadi ukuran di hari kiamat kelak. Kalau baik solatnya hamba ini di dunia, maka seluruh amalannya menjadi ikut baik. Kalau buruk solatnya, seluruh amalannya ikut menjadi buruk. Berarti dia menjadi barometer kalau dia menjadi barometer, ini dalil bahwa dia memiliki kedudukan yang kuat, yang tinggi, yang agung dalam syariat Islam. Barakalofikum. Maka jangan diremehkan. Tegakkan sholat dengan baik. Berupaya untuk memahami tata cara sholat. Mempraktekannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan datang dalam hadis khusus. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallu kama ra'aitu muri Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk memahami bagaimana tata cara salat Rasulullah yang benar yang sehingga kita mengikutinya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan keagungan salat ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau sebelum meninggal dunia, sebelum beliau melepaskan nafas yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan terus-menerus as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Jangan kalian lupakan. Wa ma malakat aimanukum. Dan amanah terhadap budak-budak kalian. Yakni amanah dalam segala hal. Yaitu di sini disebutkan Rasulullah bagi orang yang memiliki budak. Dulu di zaman dulu ada budak. Ada orang merdeka, ada budak. Ya, maka Rasulullah mewasiatkan setelah sholat kepada kaum muslimin untuk amanah terhadap budak-budaknya. Jangan seenaknya. Ini berlaku amanah dalam segala hal dalam segala hal. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sebelum Rasulullah mengembuskan nafas terakhir, itu senantiasa beliau wasiatkan apa? Salat, salat, salat. Dan amanah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, datang dalam hadis yang lain Datang dalam hadis yang lain yang ini dalil juga menunjukkan keagungan solat dalam syariatul Islam yaitu akhir yang hilang dari agama ini akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini adalah solat Nah, jadi akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Diriwayatkan dalam hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latangkudunna ural Islam urwatan urwatan." Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Awwaluhunna naqdan as-salah wa akhiruhunna al-hukm. Awaluhu, al, awaluhunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Terbalik. Itu yang benar. Awwaluhunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Dalam riwayat lain, awwaluhunna naqdan al-amanah wa akhiruhunna as-salah. Perhatikan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la urul Islam urwatan urwatan. Akan terputus tali Islam seutas demi seutas. Seutas demi seutas. Lihat bagaimana tali yang dianyam kalau terputus utasan pertama, pasti akan menyusul utasan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Itu permisalan. Sebuah anyaman ya tali kita anyam lalu kita kunci. Setelah itu bisa terpakai. Tapi kalau kuncinya terlepas, utasan pertamanya lepas, itu akan terlepas utasan yang kedua, ketiga menyusul. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terputus tali Islam ini seutas demi seutas. Ketika utasan pertama sudah putus, maka manusia akan melepaskan pada utasan yang berikutnya. Tasyabbathan nasu billati taliha. Manusia akan berpegang pada yang berikutnya karena sudah putus tali pertama. Putus, ya berpegang kepada yang utasan kedua. Putus, lepas, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Awaluhunna nakhdhon. Awal yang pertama kali yang terputus dari utasan tali itu adalah hukum. Dalam riwayat lain adalah amanah. Sifat amanah. Kalau seseorang sudah tidak amanah dalam kehidupannya di dunia ini, berarti itu utasan Islamnya yang pertama lepas. Ya. Akan menyusul utasan-utasan yang lain. Perhatikan, akhiruhunna as-salah. Akhir yang terputus dari utasan itu adalah sholat. Ah, artinya apa? Kalau di dunia ini seseorang sudah tidak sholat, itu akhir dari agamanya yang dinilai. Sudah. Tidak ada. Lepas agamanya. Subhanallah. Betapa agungnya perkara sholat dalam syariatul Islam. Tidak boleh diremehkan. Nah, jadi artinya kalau kita mau mencari pekerja, petugas, pegawai yang amanah, yang paling pertama Anda lihat sholatnya dulu. Jangan Anda suruh dia bersyahadah la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Karena asalnya dia Islam. KTP-nya muslim. Cukup. Dia muslim, orang tuanya muslim, dia muslim. Yang disuruh syahadat adalah kalau asalnya kafir. Atau Islam tapi dia murtad. Keluar dari Islam. Maka setelah itu dia mau masuk Islam lagi. Harus disuruh syahadat. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Adapun yang asalnya muslim. Awamul muslimin. Tidak ada dalil untuk disuruh bersyahadat kembali. Oleh karena itu, sekaligus saya singgung di sini kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimun dalam akad pernikahan ini munasabahnya akad nikah. Pesta perkawinan disuruh kedua mempelai bersyahadah la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan ini salah menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbahaya. Ini pemahamannya para terorisme yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin secara umum karena tidak mau berhukum dengan Islam secara kafah menurut dia sehingga harus diperbaharui kembali syahadatnya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ah sementara kita ini yang menikah Islam muslim muslimah tidak perlu disuruh bersyahadat secara formal lagi syahadatin secara formal itu kalau mau masuk Islam yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Ada yang namanya serah terima. Apa itu? Akad nikah, ijab kok kabul. Itu yang disuruh. Dengan dua saksi, dengan wali, la nikah illa wali. Tidak ada hadis dalam ucapan Rasulullah ataupun dalam perbuatan Rasulullah, perbuatan para sahabat, khulafaur rasyidin dalam akad pernikahan mereka menyuruh membaca syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada. Yang ada membaca khutbatul hajah seperti ayat-ayat khutbah ini pembuka yang saya bacakan tadi. Itu. Kemudian ijab kabul. Ya, si wali mengatakan si wali perempuan angkah tuka atau zawaj tuka bibinti dengan anak perempuan saya nikahkan engkau wahai Muhammad misalnya bin Ahmad dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah binti Hasan misalnya dengan mas kawin 5 gram emas tunai karena Allah lillahi taala sah si laki-laki mengatakan kobil tu nikahaha aku menerima nikahnya si Fatimah binti Hasan dengan mas kawin 5 gram emas yang telah disebutkan tadi tunai karena Allah maka sah dua saksi sah tidak perlu diulang-ulangi cukup kalau tidak tenang, tidak apa-apa. Ulangi kedua atau ketiga. Tapi kalau saksi sudah mengatakan paham, sah. Satu kali saja, cukup. Sah. Lima menit, tidak ada. Dua menit bahkan. Cukup. Akad nikah telah resmi dan menjadi suami istri yang sah, berumah tangga yang baru. Barakallahu fikum. Ya, saya kembali tadi kepada pembahasan. Nah, ini sebagai apa refreshing ya mungkin sebagian mengantuk biar hilang mengantuknya. Nah, jadi yang menyuruh syahadatain itu itu orang yang kafir atau yang murtad disuruh syahadah kembali. Ah, yang menikah ini muslim, muslimah. Ya, maka kembali kepada pembahasan tadi, kalau seseorang mau mencari pegawai pekerja, pegawai negeri dan sebagainya, ya, pembantu yang amanah, yang pertama Anda lihat adalah sholatnya. Tidak mungkin dia bisa amanah kalau dia tidak sholat. Mustahil. Mungkin. ya Secara karakter mungkin ada. Dia tidak sholat tapi amanah. Tapi amanah yang dimaksud dalam hal khusus. ya Misalnya memegang uang. Dia tidak kurang-kurangi. Ya. Walaupun dia tidak sholat. Tetapi itu karakter. Ya, itu tidak membuahkan kebaikan dan berkah. Tidak. Ya. Karena tidak dilandasi dengan apa? Islam yang baik. Ya, tidak dilandasi dengan syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah tidak dilandasi dengan solat yang baik. Nah, maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan Islam itu permisalannya seperti utasan tali. Ya, terputus seutas demi seutas. Awal yang terputus adalah perkara hukum dan amanah. Ketika orang melalaikan hukum Allah, melalaikan amanah sifat amanah, dan akhir yang terputus adalah sholat. Berarti kata para ulama, kalau seorang sholat meninggalkan sholat tidak ada yang bisa dinilai. Ya, nah, maka ini dalil bahwa Islam atau sholat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi barakalafikum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan dalil-dalil yang banyak barakalafikum yang menunjukkan wajibnya untuk kita perhatian dengan solat ini, mempelajarinya dengan baik, menegakkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menutup, karena waktu barakalofikum, saya ingin menutup dengan pembahasan hukum orang yang meninggalkan solat. Apakah dia Muslim atau dia kafir keluar dari Islam? Ya, maka ada rincian yang diterangkan oleh para ulama al-muhakkikun ya yang meneliti dan merinci dalam permasalahan ini. Pertama, kalau orang yang meninggalkan sholat sama sekali, maka ijma ulama, sepakat ulama, dia bukan muslim. Tidak pernah sholat sama sekali, KTP-nya saja muslim. Tapi lima waktu sholat ditinggalkan. Maka dia bukan muslim, sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan. Yang kedua, kalau seseorang itu meninggalkan sholat sebagiannya, putus-putus. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak, putus-putus. Maka berselisih kencang, berselisih tajam di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan dia tetap bukan muslim. Karena sholat itu lima waktu. Ada yang mengatakan tidak, dia tetap muslim tapi muslim yang durhaka, yang berbahaya. Ya, muslim yang fasik yang melakukan dosa besar yaitu meninggalkan sebagian sholat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafidahullah bahwasanya pendapat yang rajih orang yang seperti itu tidak kafir, masih muslim. Masih muslim. Tetapi itu sangat berbahaya. Wajib dia kemudian menyempurnakan sholat lima waktunya. Tidak meninggalkannya sama sekali. Nah, yang saya maksud sholat fardu, sholat yang wajib. Lima waktu. Dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Ya, Dalil-dalil dalam hadis sangat banyak. Ya, yaitu al-farqu bainal muslim wal kufur tarkus salah. Al-ahdu bainana wa bainal al-kafir tarkus salah. Perbedaan antara kami dengan kafir, ikatan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Dalam lafaz antara kufur wa syirki Perbedaan antara muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Walhasil, dalil-dalil ya dengan rincian-rinciannya pendapat yang kuat bahwa orang yang masih menegakkan sholat walaupun dia putus-putus, dia masih muslim. Belum keluar dari keislamannya. Kalau dia meninggal, dia tidak kekal dalam api neraka. Tetapi itu sangat berbahaya sekali. Ya. Barakallahu fikum. Maka kesimpulannya perhatikan sholat. Jangan meninggalkannya. Karena cukuplah di kalangan para ulama mazhab itu terjadi perbedaan yang kencang. Ya. Sampai-sampai orang yang masih sholat tapi putus sholatnya, putus-putus. Sebagian ulama mengatakan dia bukan lagi muslim. Wallahu taala alam bisawab karena waktu yang terbatas saya cukupkan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah taala senantiasa membimbing kita semua dalam kehidupan kita, dalam dunia kita dan agama kita sampai berjumpa kepadanya jalla wa ala dalam keadaan istiqomah di atas Islam. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.